Terutama kenikmatan bisa kembali berjumpa dengan antum sekalian di market ini. Sudah berapa lama kamu? Tiga tahun. Padahal belum setahun insya Allah. Cukup lama saya kemari. Alhamdulillah diberi kesempatan kembali oleh Allah Azza wa Jalla bisa menziarahi antum di market ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini diberkati oleh Allah Azza wa Jal. Perjumpaan yang baik membawa kebaikan dan keberkahan insyaallah taala. Pada majelis kita kali ini kalau saya lihat dari jadwalnya setiap pada asar kita akan mengkaji tentang masalah zakatul mal. Adapun yang selebihnya pembahasan yang lain tentang para ulama dan peran para ulama di masa-masa fitnah. Ikhwan azakumullah pembahasan tentang masalah zakat itu sangat panjang. Sebab berkaitan dengan ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Saya kira tidak bakal cukup dikaji di dua majelis. Pada asar hari ini dan pada asar keesokan hari. Namun kita akan menyebutkan secara global-global saja perkara-perkara terpenting pada pembahasan zakatul Maal. Tayyib. Ikhwan fillah azakumullah perkara yang ma'ruf, perkara yang ma'lum di kalangan kita kaum muslimin bahwasanya di antara rukun Islam yang lima di situ ada rukun zakat. Syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji. Sehingga zakat ini termasuk rukun Islam. Sehingga sangat besar keutamaannya, fadilahnya, kedudukannya dalam Islam. Zakat dalam Islam ada dua pembahasan secara umum. Yang pertama ialah zakatun wajibah. Zakat zakat yang wajib. Juga diistilahkan dengan sodakotun wajibah. Sodakoh-sodakoh yang wajib. Yang kedua ialah zakatun mustahabbah. Zakat yang sifatnya mustahabbah dianjurkan hukumnya sunnah belum sampai tingkatan wajib. Juga diistilahkan dengan sodakatun mustahabbah. Sodakoh, sodakoh yang sunnah. Taib. Adapun zakat yang wajib ini ada dua perkara. Yang pertama ialah zakatul mal. Zakat yang berkaitan dengan harta benda. Dan yang kedua ialah zakatul fitri. Disebut dengan zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan atas individu-individu muslim setelah Ramadan, setelah puasa dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dua, ada zakatul mal, ada zakat fitrah. Adapun yang mustahabah, zakat-zakat yang mustahabah yang sunnah ini meliputi semua sodakoh, sodakoh sunnah di luar zakat mal dan zakat fitrah. Sodako yang sunnah ini juga dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama disebut dengan sodakotun jariah. Nah, sodakoh jariah. Maknanya ialah sodakoh yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya. Sebab dia bersodakoh pada perkara-perkara yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Selama kemanfaatannya dirasakan muslimin, selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada sang pelaku. Dia berinfak bersodakoh untuk membangun masjid. Insya Allah sekarang sudah dicat semua masjidnya ini. Nah, dulu masih banyak belum cair. Dia bangun masjid, sodako untuk pembangunan masjid. Selama masjid itu digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, selama itu pula pahalanya mengalir kepadanya. Disebut dengan sodako jariah. Dia berinfak bersodako untuk perkembangan pesantren. Selama pondok itu bermanfaat dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin selama itu pula pahalanya mengalir kepada dia sang pelaku dia berinfak bersodakoh untuk membuat sumur membuat sumur sumurnya itu disodakoh untuk kaum muslimin boleh dimanfaatkan airnya oleh siapapun untuk mandi, cocok tanam dan segala macamnya kemanfaatan kaum muslimin selama sumur itu digunakan oleh kaum muslimin, selama itu pula pahalanya mengalir kepada dia. Demikian seterusnya. Dia bersodakoh untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Sodakoh jariah. Yang kedua disebut dengan sodakotun muakkadah. Sodakotun muakkadah, muakkadah, sodakoh yang berbatas waktu. Artinya tidak jariah. Sadaqah yang diberikan kepada individu-individu muslim. Selesai dia pakai, selesai. Dia sadaqah untuk fakir miskin, ngasih makan, ngasih minum kepada fakir miskin. Dia memberikan makan dan minum kepada anak yatim. Dia memberikan makan dan minum untuk orang-orang yang lemah, yang memerlukan, yang membutuhkan. Kemanfaatannya hanya untuk dia saja. Disebut dengan sodakotun muakkotah. Sodakoh muakkotah. Barakallah. Ini semua hukumnya sunnah. Hukumnya apa kan? Hukumnya sunnah. Tergambar? Tergambar? Diulangi lagi. Zakat itu ada dua macam. Ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah, mustahabah. Zakat yang wajib ada berapa? Zakat yang wajib ada berapa? Ada dua. Zakat mau, zakat fitrah. Zakat yang mustahabah ada berapa? Ada dua. Ada zakat jariah, sedekah jariah, ada zakat atau sedekah muakkotah. Barakallahu fikum. Kalau yang wajib jelas wajib dikerjakan. Adapun yang sunnah sangat dianjurkan dikerjakan dan yang paling afdal sedekah jariah. Barakallahu. Baik, baik, Termasuk dalam pembahasan dalam dalam pembahasan zakat yang dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan zakat adalah nafkah, nafkah. Namanya nafkat. Nafkah, nafkah. Ini dimasukkan dalam bab zakat sebab berkaitan dengan mengeluarkan harta. Dalam Islam ada nafkatun wajibah. Ada nafkatun mustahabbah. Dalam Islam ada nafkah-nafkah yang wajib. yakni nafkah-nafkah yang wajib kita keluarkan pada orang-orang tertentu yang menjadi tanggungan kita. Seperti nafkah untuk diri pribadi, punya wajib. Nafkah untuk anak, nafkah untuk istri, hukumnya wajib. Orang tua yang antum tanggung, nafkah nafkahnya wajib kamu keluarkan. Ada saudara-saudari kamu tanggung, kamu yang menanggung mereka, wajib kamu kasih nafkah kepada mereka. Kamu punya pelayan, punya pembantu yang kamu yang membantu kamu, yang kamu bayar, wajib kamu kasihkan nafkah kepada mereka. Kamu punya karyawan, punya pegawai yang kamu gaji, wajib kamu keluarkan gajinya. Biramnya nafkah, nafkah yang wajib. Jadi paham ini? Itu babnya bukan bab zakat lain, tapi dimasukkan dalam pembahasan zakat sebab berkaitan dengan masalah harta benda. Paham ini? Barakallahu fikum. Nafkah yang wajib adalah infak atau nafkah yang wajib kita keluarkan pada orang-orang tertentu yang kita tanggung. Diri kita pribadi, anak istri, orang tua, keluarga, famili dan siapapun yang tetangguh. Wajib kita kasih harta kita kepada mereka sesuai dengan ukurannya masing-masing. Itu namanya nafkah wajib Kalau zaman dahulu ada nafkah untuk budak, antumnya budak kasih nafkah. Dulu antum dulu ada yang namanya uh, hewan kendaraan, hewan kendaraan. Ada onta, ada kuda, ada himar. Wajib kamu kasih makan. Itu nafkah wajib. Nanti bernyawa ya. Pak. Kalau punya mobil yang ada masalah taruh di garasi aja nggak ada masalah. Nggak dikasih bensin yang ada masalah. Kenapa nggak bernyawa? Jadi masalah kalau mogok. Barakallahu itu. Baik, itu nafkah yang wajib. Ada pula nafkah-nafkah yang sifatnya mustahabbah disebut dengan infak infak yang sifatnya mustahab jadi sama dengan sodakah sodakah yang sunnah tadi kepada fakir miskin, kepada uh, eh, yatim piatu, infak fisabilillah dan segala macamnya itu semua dimasukkan dalam kategori nafkah yang sunnah. Ini secara global para kalafikum pembahasan terkait dengan bab zakah dan yang berkaitan dengannya. Yang sekarang kita kaji apa ini? Semuanya atau sebagiannya? Jawabannya, yang kita kaji satu bagian khusus. Pembahasan tentang zakatul mal. Wajib atau sunnah? Wajib. Dan inilah yang dikatakan sebagai rukun Islam. Pembahasan zakat yang paling panjang di sini tempatnya. Pembahasan tentang zakatul mal. Zakat, zakat harta. Barakallahu fikum. Baik. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan inti zakatul mal, perlu kita sebutkan barakallahu fikum tentang masalah eh, hikmah hikmah disyariatkannya zakatul mal. Ini penting disebutkan di awal supaya kita bisa menghayati, bisa meresapi, bisa mengetahui bagaimana rahmat Islam bagaimana keindahan Islam dalam bab ini. Meletakkan syariat yang mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan. Di antara hikmah zakat ialah kita melaksanakan ibadah maliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat termasuk ibadatun maliyah, ibadah harta benda hikmah disyariatkan zakat ialah kita melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam terkait dengan e, harta benda kita. Zakat maliyah, ibadah maliyah. Ini yang pertama. Dan dan fungsinya barakallahu fikum nanti adalah dengan kita mengeluarkan zakat maka harta kita akan semakin bertambah dan semakin barokah barakallahu fikum. Baik, az-zakah tusamma zakatan li'annaha tunmil mal tunmil mal wa taziduhu. Zakat itu dikatakan sebagai zakat dikarenakan zakat itu bisa menumbuh kembangkan harta dan bisa menambah barokahnya harta. Sehingga dikerjakan untuk ini ibadah kepada Allah dengan zakat. Hikmah yang kedua, Zakat ini adalah solusi penyakit bakhil. Penyakit tamak yang ada pada manusia. Di antara perangai yang tercela para fikum yang ada pada seorang insan dan itu umum pada manusia ialah penyakit puhul kebakhilan. Tamak dengan dunia, bakhil tidak mau mengeluarkan hartanya. Ini wataknya manusia. Kenapa? Dikarenakan mereka itu ditakdirkan seneng ah, seneng harta. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا telah dihiasi dihias-hiasi pada umat manusia ini kecintaan kepada syahwat. Syahwat itu perkara yang menyenangkan dia sesuai dengan seleranya. Senang wanita, istri maksudnya. Senang anak-anak, anak maksudnya. Seneng harta benda yang berlimpah. Emas, perak, kuda-kuda jantan yang gagah-gagah. Pertanian, peternakan. Itulah kehidupan dunia. Dibikin seneng, Sehingga banyak di kalangan mereka terjangkiti penyakit tamak, rakus dunia, plus bakhil. Ini penyakit yang ber berbahaya. Maka zakat Disyariatkan dalam Islam untuk memerangi penyakit tadi. Supaya jangan sampai kaum muslimin, supaya jangan sampai kaum muslimin terjangkiti penyakit tamak dunia, rakus dunia, bagil dengan dunianya. Maka diwajibkan zakat, dikeluarkan supaya bagilnya hilang. Keluarkan. Dianjurkan untuk banyak-banyak berinfak dan bersedekah supaya apa? supaya tamaknya hilang, rakusnya hilang, bakhilnya hilang. Yang tadinya bakhil menjadi dermawan. Barakallahu itu. Paham insyaallah ya? Itu hikmahnya. Yang ketiga. Yang ketiga barakallahu fikum adalah zakat itu sebagai solusi menangani orang-orang fakir miskin dan yang membutuhkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Yang namanya manusia ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Itu sunnatullah pada hamba-hambanya. Tidak semuanya miskin, tidak semuanya kaya. Ada kaya, ada miskin. Orang-orang yang terkena garis kemiskinan, kefakiran, atau orang yang lemah, orang yang punya kepentingan, kebutuhan dan segala macamnya. Tentu dia akan merasa berat dengan ujian tadi. Islam datang dengan sebuah solusi. Solusi untuk menyelesaikan mereka zakat. Sehingga di samping zakat itu ibadah, zakat itu untuk kepentingan pribadi kita supaya jangan bakhil, ibadah juga berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan. Orang fakir miskin dibantu dengan harta zakat. Anak-anak yatim piatu yang terbengkalai dibantu dengan harta zakat. Janda-janda tua yang muda juga mungkin, tapi sebatang kara. Nah, itu penting sebatang kara nggak ada yang ngopeni. Dibantu dengan harta zakat. Nah, janda ya ke, bonus banyak, usaha banyak, dia bantu orang lain. Nah, gitu ya. Nah, apalagi Evan, yang lemah-lemah, al yang memerlukan harta itu dibantu dengan harta zakat. Sehingga syarat zakat juga berkaitan dengan masalah isu sosial. darakwan Nama ya Pak. Di sisi yang lain, eh, zakat tadi, sedekah tadi menumbuhkan jiwa jiwa sosial di dalam jiwa kita ini. Peka dengan kondisi masyarakat sekitar tidak egois dalam perkara duniawiyah warahmatullahikum betul-betul bisa membantu masyarakatnya dengan yang namanya harta benda. Nah, ya. Yang ini di badan. Gini aja. Nah. Baik, baik, nah, Pak. <clears throat> Kemudian hikmah yang berikutnya ialah bahwasanya zakat mengeluarkan zakat itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah bagi pelakunya, rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya disebutkan di Al-A'raf Ayat yang ke-156 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun Allah mengatakan rahmatku ini luas meliputi segala sesuatu Aku akan catat Aku akan catat rahmatku ini Diperuntukkan Bagi orang-orang yang bertakwa Yang menunaikan zakat Dan yakin beriman Dengan ayat-ayat kami Satu top, satu poin Satu poinnya adalah Orang-orang yang mengeluarkan zakat Dengan dia mengeluarkan zakat malnya Akan datang rahmat Allah kepadanya dia akan senantiasa dinaungi rahmat Allah Azza wa Jalla dalam kehidupannya. Dan juga akan merembet kepada masyarakat luas dengan adanya zakat, dengan adanya masyarakat yang gemar mengeluarkan zakatnya, maka rahmat Allah akan tersebar luas di seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang merasakannya. Sehingga eh, ini cukup besar kedudukan dalam Islam ya. Banyak sekali faedahnya, banyak sekali hikmah-hikmahnya barakallahu. Ada hikmah pribadi, ada hikmah terkait dengan pihak lain, terkait dengan sosial kemasyarakatan. Baik, sehingga bimbingan Islam terkait dengan bab zakat mengandung kemanfaatan, mengandung kemaslahatan, maslahat pribadi, maslahat bersama, maslahat dunia, maslahat agama, maslahat akhirat. Semuanya ada dengan syariat yang namanya zakatul mal. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan hukum-hukumnya. Yang pertama terkait dengan hukum zakatul mal. Zakatul mal ini hukumnya wajib bagi yang telah terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Sebab zakat ini merupakan salah satu dari tiga rukun rukun Islam yang lima. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat maka dikatakan kafir dengan kesepakatan para ulama. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat maka dikatakan kafir oleh para ulama dan kesepakatan para ulama. Barang siapa yang meyakini kewajiban zakat tetapi tidak mau enggan mengeluarkan zakat menolak untuk mengeluarkan zakat di sini para ulama mengatakan ada yang mengatakan kafir ada yang mengatakan tidak kafir tetapi jadi perangi boleh diperangi sampai dia mengeluarkan harta zakatnya. Zakat hartanya. Barakallah. Terkait dengan memeranginya seperti perbuatan sahabat yang mulia Umar Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang memerangi orang-orang suku-suku Arab yang tidak mau mengeluarkan zakat di perang, sampai mereka mau mengeluarkan zakat malnya. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan bukan kafir. Ala kulihat itu menunjukkan betapa tinggi kedudukan zakat dalam Islam dan dia merupakan perkara yang wajib bahkan merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang ada. Nah, ini dasarnya Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma ulama. Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma ulama. Terkait dengan Al-Qur'an Al-Karim Allah mengatakan dalam firman-Nya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Di surat dalam banyak ayat wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in dirikan salat tunaikan zakat hukumnya wajib terkait dalam sunnah itu mengatakan bunyal islamu ala khamsin Islam dibangun di atas lima rukun di antaranya zakat dan juga para ulama sepakat terkait dengan bab ini disebutkan di dalam kitab Al-Isah karya Ibnu Hubairah rahimahullah beliau menyatakan wa ajma'u ala anna zakata ahadu arkan Islam wa fardun min furudih. Para ulama sepakat bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam dan satu kewajiban dari kewajiban kewajiban Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in." Ini juga dinukil oleh para ulama yang lain, Ibnu Abdul Bar juga menukil, Ibnu mubir juga menukil. Mereka mengatakan ini ijma'nya para ulama. Hada ma la tanazu'a fihi wa Ini perkara yang tidak diperselisihkan sedikit pun oleh para ulama. Semuanya sepakat yang namanya zakat perkara yang wajib merupakan rukun Islam yang lima. Halo, jadi insya enggak ada yang muskil ya. Semuanya tahu zakat wajib. Zakat itu adalah wajib. Baik. Pembahasan yang kedua. Siapakah siapakah yang wajib mengeluarkan zakat? Alaman tajib Az-zakat. Kewajiban zakat itu dibebankan kepada siapa? Atau siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat ada beberapa ketentuan. Yang pertama al-muslim dia orangnya muslim, bukan kafir. Yang kedua al-hur. Dia merdeka, statusnya bukan budak. Al-maliku nisabi milkan tamma. Dia memiliki harta yang mencapai nisabnya. Dia memiliki harta yang mencapai nisabnya dengan kepemilikan yang sempurna. Yang keempat, wahala alaihi haul dan hartanya mencapai satu haul. Nah, ini yang terkena kewajiban zakat. Yang pertama muslim. Berarti kalau dia kafir tidak diterima zakatnya. Baik, bagaimana kalau ada orang dulunya muslim kaya, hartanya sudah terkena kewajiban zakat, sudah mencapai satu nisab batas zakat, sudah satu haul, ditunggu selama setahun. Belum sempat mengeluarkan zakatnya, murtad dari Islam. Tergambar ini? Ada gambaran? Sebelumnya muslim, hartanya banyak. Dia punya harta, dia merdeka, mencapai nisab satu haul. Belum sempat mengeluarkan zakat malnya, kafir, murtad dari Islam. Apakah dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya? Hmm, jawabannya gini. Gimana mas? Hah? olahati Iya, itu jawaban yang bagus. Wallahu a'lam. <laughs> Jawabannya wallahu a'lam. Bapak gimana, Pak? Jenengan, Pak? Eh, iya, yang jauh nanti, yang dekat dulu. Gimana kira-kira ini? Apakah orang ini masih berkewajiban mengeluarkan zakatnya? Tidak. Kenapa? itu sekafir. Masya Allah. Ada yang menyelisih? Hah? Ada yang menyelisih? Tetap. Kenapa? Kalau alasannya dia tetap di dituntut untuk mengerjakan hukum syariat walaupun dia kafir, ya sama dengan orang kafir tadi berarti. Semua orang kafir walaupun dia kafir tetap dituntut untuk mengerjakan hukum syariat. Tapi kalau dia kerjakan semasa dia kafir, ditolak amalannya. Itu jelas. Tidak, Sekarang apa khusus? Sebelumnya muslim. Hartanya banyak termasuk kena zakat mencapai nisab sudah satu haul belum sempat dikeluarkan zakat dia ya kafir murtad dari Islam Mas Rai jenengan tetap kenapa Artinya semua terpenuhi Nah, masya Allah. Memang di kalangan ulama kita ada ikhtilaf. Hmm. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu. Yang mengatakan tidak bisa, sudah kafir. Tolak. Oh, tidak bisa. Dia sebelum kafir sudah memenuhi ketentuan zakat. Zakat dulu. Kafir-kafir setelah itu. Nah, masya Allah. Nah, memang ya, dari ikhtilaf para ulama tadi yang roji adalah pendapat yang kedua tadi. Pendapat yang mengatakan kalau demikian kasusnya tetap dia harus mengeluarkan zakat malnya dulu. Sebab itu kewajiban sudah menjadi tanggung jawab dia sebelum dia kafir. Lain halnya kalau dia punya harta tapi belum kena kewajiban zakat. Mungkin belum sampai nisab, belum satu haul, kafir. Ya wis kafir kafir rono. Mau kafir kafir juga tidak terkena kewajiban zakat sebab ketika dia muslim belum memenuhi kriteria wajibnya zakat. Paham kan? Bedanya? Kan? Nah, Allah a'lam Tapi jadi orang kafir tidak bisa. Juga yang namanya budak juga tidak bisa. Orang yang punya harta tapi belum mencapai nisab juga tidak kena kewajiban zakat. Atau sudah mencapai nisab belum satu haul juga belum terkena kewajiban zakat. Paham soal ya? Sehingga harus satu muslim, dua merdeka, memiliki harta yang mencapai nisab dan sudah satu haul pada umumnya. Barakallah. Saya mau bertanya sedikit. Hmm, sekarang yang belakang saya tanya ini. Sekarang apa hukumnya zakat mal bagi anak kecil yang belum balik? Bapak, jangan Pak. Betul ketinggal ini Pak. Ah, nabrak tembok nih kulon ini. Nah, ingatkan. Paham bang ya? Ada anak kecil, dia belum balik, dia masih kecil. Tapi hartanya banyak. Apakah terkena kewajiban zakat pada dia? Hei, si, saya mau tanya dulu. Apa bisa anak kecil punya harta banyak? Bisa. Seperti apa coba? Contoh seperti apa? Hah? Dapat warisan orang tuanya. Masya Allah. Orang tua itu kaya raya. Tuan takur nih Kalimantan. Eh, mati. Hah? Maka harta ke siapa? Ke anak-anaknya. Ternyata anaknya cuma satu, sejili Masih kecil. Sudah dapat guyuran, tujuan harta begitu banyak di Kalimantan ini. Maka si anaknya harta banyak. Pertanyaan saya, apakah anak kecil tadi wajib mengeluarkan zakat malnya? Kan dia masih kecil, Pak. Belum mukalaf. Dia belum balik. Wajib. Loh kenapa kok wajib? Hah? Loh, yang namanya ibadah itu tidak kemudian menggantikan gitu. Sekarang orang tua dulu terkena kewajiban sholat. Mati. Apa diganti sama anaknya? ya? Ya enggak. Ya kan? Enggak kan? Enggak. Orang tua aja menikah. Maksud diturunkan ke, ke anaknya, istrinya hmm. itu. Enggak kan? Enggak. Bukan semata-mata mengganti. Nah, sendiri. Ini sekarang hartanya sendiri. Bukan lagi punya orang tua. Orang tua mati sudah. Harta pribadi anak kecil tadi. Apakah terkena kewajiban zakat? Wajib, Pak. Alasannya? Nah, itu. Alasannya itu yang kurang pas. Masya Allah. Antum yang berkacamata ke belakang. Nah, sekarang baru tunjuk. Tolong. Dia muslim, dia merdeka. Tapi dia belum balik. Dia belum mukallaf. enggak disebutkan dalam ketentuan tadi. Nah siapa tahu itu merujukkan wajib, enggak eh, wajib, ya disertakan dalam ketentuan tadi. <laughs> Nama itu. Ini juga ada istilah panjang di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih, pendapat jumhur, fukoha, pendapat mayoritas ulama kita menyatakan wajib dikeluarkan zakatnya. Alasannya dikarenakan zakat itu ibadah harta. Yang dipandang hartanya bukan orangnya. Paham ya? Bar bar. Kalau orangnya status muslim merdeka. Tidak ada sangkut pautnya dengan akil balik. Yang dipandang hartanya. Begitu pula barakallahu fikum ada orang yang yang majnun, yang gila. Dia punya harta banyak. Tahu-tahu dia senteng, gila dia. Gitu ya. Ini bahasa Jawa alhamdulillah agak keras dikit. Tetap tetap dia dikeluarkan zakat dari harta bendanya. Dikarenakan yang dipandang bukan pelaku, tapi harta. Nah, terus siapa mengeluarkannya? Sang walinya. Wali yang mengurusi orang gila tadi atau wali yang mengurusi anak tadi. Dia yang mengeluarkan zakat mal dari hartanya anak kecil tadi atau harta orang yang gila tadi. Ini pendapat yang rajin para penutup dikatakan hampir semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat tidak disebutkan di situ harus akil balik. Yang ada hanya muslim dan merdeka. Sehingga tetap sehingga tolong yang mengurusi anak-anak kecil yang hartanya banyak itu diperhatikan zakat malnya. Ketika ada dikeluarkan zakat malnya Barakulah Indah. Masalah berikutnya. Masalah berikutnya. Pembahasan yang berikutnya. Tadi paham kan ya? Muslim merdeka, punya harta, mencapai nisab satu haul. Tahir. Pembahasan yang berikutnya adalah persyaratan-persyaratan pada harta yang terkena kewajiban zakat. Sekarang pada harta benda. Tadi pada orang. Sekarang harta benda persyaratan yang ditentukan pada harta benda yang terkena kewajiban zakat padanya. Apa saja ketentuannya? Di antaranya para fikum adalah yang pertama, ayakunal malu mamlukan li Ayakunal malu mamlukan li muayyan harta tadi dimiliki oleh seseorang atau individu tertentu dimiliki oleh individu atau orang tertentu harta ini punya Pak Mul jelas namanya Pak Mul harta ini punya Pak Ahmad jelas ini harta milik seseorang tertentu. Pemikiran ya, namanya muayyan ayyakunal malu mamlukan li muayyan harus dimiliki oleh orang tertentu. Harta pribadi milik orang tertentu. Harakulah. Maka tidak ada zakat pada hartanya orang lain yang kamu miliki. Tidak bisa kamu katakan saya keluarkan zakat hartanya Pak Ahmad sekian persen. Si si si, PS apa itu? Punya siapa itu? Nah, punya Pak Ahmad tahu-tahu ente yang keluarkan. Tidak bisa. Harus punya kamu sendiri. Harus punya dia sendiri. Paham sama ya? Baik. Juga para fikum ketika harta itu milik bersama juga tidak terkena terkena zakat padanya. Misal harta yang ada di pemerintah. Wah itu jelas mencapai nisab. Mau harta ya kan, triliunan. Hmm, untuk APBN, APBD, dan segala macam gitu ya. Banyak itu. Tapi itu milik siapa? Milik pemerintah, milik rakyat banyak gitu ya. Milik sebuah bangsa dan negara. Maka tidak ada zakat APBN tidak ada zakat APBD. Paham? Dikarenakan bukan milik individu. Dia milik e, instansi. Atau institusi. Barakulah itu. Jangan sampai ada yang punya fatwa loh ya. Sisi APBN itu berapa triliun? Jakarta mencapai 30 triliun. Wah, nisab itu. Sehaul jelas itu. No, lebih dari sehaul zakat. Ah. 2,5 persen dari 30 triliun. Tidak ada ya. Tidak ada yang semacam itu. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah ada har, apakah ada zakatnya pada harta-harta wakaf? Hmm. Pak diam ini? Harta wakaf. Iki pondok iki statusnya wakaf misalkan. Nah, banyak muhsinin yang nyumbang pondok ini. Muhsinin wa oh muhsinat. Allah kan gitu ya. Sumbangannya banyak mencapai nisab. Hmm, ini jumlahnya ratusan juta ini. Fulusnya ini. Ada yang nyumbang emas. Emasnya sampai ratusan gram. Nah, misal. Ya, namanya juga contoh ya, Pak dan bukan perkara yang mustahil. Nah, ya, dalam harta wakaf banyak. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada zakat pada wakaf-wakaf tadi itu? Jawaban. Duh, kok diam saja? Jawaban. Ini Pak boleh jawab sih. Namun, apa ada zakatnya? Harta itu, harta wakaf itu. Kenapa enggak ada? Milik kaum muslimin bersama. Masya Allah. Bukan milik Pak Bur kan? Oh, oh lain. Punya beliau sendiri. Ada zakatnya sendiri. Yang punya wakaf ini tidak bisa. Ini punya bersama. Nah. Saya mau tanya Mantu, antum. Ada nggak ya wakaf pribadi? Ada nggak ya wakaf pribadi? Diwakafkan, tapi diwakafkan untuk fulan individu tertentu. Ada nggak kira-kira? Pak diem saja. kapan dikasih ilustrasi. Ini pondok, masjidnya, sak lokasi-lokasinya, sak dana-dananya, semuanya diwakafkan kepada saya jangan di Coba mulkan gantian, saya misalkan. Eh? diwakafkan sama saya. Sama saya ini Nah, sehingga semuanya atas nama saya. Muhsinin-muhsinin semuanya larinya ke saya. Nanti saya meng mengalokasikannya untuk kepentingan wakaf yang dimaksud. Tapi atas nama saya, bukan atas nama markis. Ada zakatnya enggak? Ada zakatnya enggak? Ada zakatnya enggak? Jawabannya? Kenapa ada? milik pribadi lah nih. Masya Allah. Enak kalau gitu ya. Wah punya masjid, punya ini, punya itu gitu ya. Nah, bahasanya bukan milik pribadi. Jika wakaf itu ditujukan kepada individu yang tertentu. Ya bukan milik pribadi yang dia koordinator, koordinator yang mengalokasikan kepada kepentingan umat. Tapi atas nama pribadinya dia. Dalam bab ini sebagian ulama kita menyatakan ada zakatnya. Maka dia di antara tugasnya ini mengeluarkan zakat wakaf tadi. Kalau mencapai nisab dan satu haul. Ada gambaran? Nah, dirinci ya. Kalau wakafnya atas nama yayasan, atas nama markis, nama orang banyak, nggak harus zakat. Walaupun triliunan, nggak harus zakat. Tetapi ketika atas nama individu tertentu, fulan, fulan atau fulan, maka ada zakat. Dikarenakan dia muayyan. Ketentuan yang berikutnya. Ketentuan berikutnya daripada harta yang kena zakat tadi ya, Yang berikutnya ialah annama ayakunal malu namian ayakunal malu namian harta benda tadi adalah harta benda yang bisa berkembang berkembang atau yang tumbuh Barakallah itu. Difahami Pak? Saya mau tanya, uang Apakah bisa berkembang? Jawabannya bisa dikembangkan. Emas perak hmm? bisa untuk dikembangkan. Dia akan naik turun naik itu harga, eh, apa namanya harganya. Tanaman-tanaman tumbuh, hewan-hewan berkembang, lahir segala macamnya. Nah, sehingga harta tadi adalah harta yang bisa berkembang yang tumbuh. Maka harta-harta yang tidak bisa berkembang, tidak mungkin tumbuh, maka tidak ada zakatnya. Rumah, Tidak ada zakatnya, kecuali kalau di diperjualbelikan. Nah, paham salah ya? Namanya zakat tijaroh. Mobil, ya segitu terus, mungkin dia berkembang, sama nuai ya kan mobilnya. Kecuali diperjualbelikan. Demikian seterusnya. Itu yang mereka sebutkan ya, Ikhwan Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW dalam uh, Sahih Bukhari, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada kudanya dan pada budaknya. Barakallahu. Baik. Yang ketiga ialah bulughun nisab. Bulughun nisab, mencapai nisab. Ini di bahasa ini sudah menjadi nisab. Yani uh, ukuran minimal harta itu terkena kewajiban zakat. Anda akan dikaji insyaallah masing-masingnya. Yang berikutnya adalah haulanul haul haulanul haul mencapai atau berlangsung satu haul pada harta tadi satu haul satu tahun dengan kalender hijriah paham ya satu tahun dengan kalender hijriah ini semuanya dikecualikan harta tanaman dan biji-bijian. Yang ini tidak menggunakan haul. Sebab dia dikeluarkan langsung saat panen. Begitu panennya mencapai nisab, langsung dikeluarkan saat panen. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa atu haqqahu yauma hasadih." Berikan hak hak zakat dari tanaman dan biji-bijian tadi pada waktu dia panen. Ini di Al-An'am 141. Ini secara global para kuali. Secara global terkait dengan persyaratan yang ada pada harta. Saya mau tanya lagi. Harta-harta piutang. Nah, yang piutang, diutang sama orang lain. Apakah terkena kewajiban zakat? Kau piutang kan? Antum punya fulus diutang sama orang lain. Namanya kan diutang. Diutang sama orang lain. Apakah uang yang diutang sama orang lain itu wajib atau zakati? Wajib dizakati. Ah, ya Pak, ini saya ajang-ajang mau jawab ini. Apa? Apa jawabannya? Rinci. Masya Allah. Apa rinciannya? untuk nyarikan lah itu membayar Hmm. Orang-orang itu diperhitungkan itu tidak bisa membayar, tidak bayar. Masya Allah. ya pengalaman dia kayaknya. <laughs> Banyak piutangnya. Nah, itu perinciannya. Jadi yang namanya dainun, yang namanya hutang atau piutang ada dua macam. Ada yang yurja ruju'uhu, ada yang la yurja ruju'uhu ada yang diharapkan kembali. Yang utang orang bulus, dia punya usaha segala macamnya. Maka termasuk yang zakat. Tapi kalau piutangnya tidak diharapkan kembali, orangnya kolap, bangkrut, kiri, miskin, nah, tidak tahu kapan bangkitnya begitu, maka tidak dizakat. Masya Allah, coba belajar cerdas Pak. Hmm. hmm. Saya mau tanya lagi. Tayyib. Harta benda dari penghasilan kita selama ini. Kita sudah kita punya celengan, punya tabungan harta yang yang diam. Kita juga terus mencari harta. Taib, apakah harta yang kita hasilkan selama ini juga ikut disakati Ataukah zakat mal itu hanya pada harta yang diam, yang nggak terpakai? Ada kemana? Misal, kita punya tabungan sudah mencapai eh, apa namanya belum mencapai nisab. Anggap nisabnya itu 50 juta. Kita punya tabungan 40 juta. Belum mencapai nisab. Taib, cari. Terus berusaha, berusaha dapat uang lagi, dapat uang lagi, dapat uang lagi. Pas Ramadan mencapai 50 juta lebih. Berarti sudah mencapai nisab. Nah gitu ya. Baik. Apa ketentuan berikutnya, Ketentuan berikutnya adalah ditunggu satu haul. Nah gitu ya. Ramadan tahun depan lagi kalau masih mencapai nisab atau lebih dikeluarkan zakatnya gitu ya. Pertanyaan saya, di tengah-tengah jalan dalam sehari-hari kita, kita terus mencari usaha, mencari penghasilan. Dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Padahal belum mencapai satu haul. Di tengah jalan kumpul lagi uang lagi, kumpul lagi uang lagi kumpul lagi uang lagi. Begitu sampai Ramadan berikutnya kita uangnya total semuanya mencapai 90 juta. Pertanyaannya, apakah yang dizakati cuma yang 50 juta tadi? Ataukah dizakati seluruhnya? Total berapa ya, 90 juta tadi. Jawaban apa jawabannya? Ini cukup berat sedikit ini. Sebentar, Bapak yang jawab. Bapak, Bapak? Jenengan Pak? Masya Allah. Baru kebelik saya kemarin. Nah, ditemu kata adiknya. Saya dari sana Ustaz. Ya wis, ini saya menyusul keluarga pun. Nah, Bapak, jenengan? Semuanya. Total semua. Kenapa kok demikian? Hak milik semuanya. Terus Ya kenapa kok semua gitu loh. Padahal yang 40 juta itu didapatkan di tengah-tengah haul. Paham enggak? Paham ya? Jadi ketika satu Ramadan terkumpul 50 juta sudah mencapai nisab yang ini ya. Kan dizakati kalau sudah satu haul. Dia nunggu haulnya. Nah, di tengah-tengah jalan kita dapat uang lagi, uang baru, uang lagi, uang lagi. Begitu Ramadan berikutnya dapat 40 juta. Kan belum capai nisabnya, belum capai nisabnya. Apakah yang dizakati yang 50 juta saja ataukah digabungkan jadi satu? Jawabannya tidak. Kenapa? Nah itu dia. Kenapa? Masya Allah, Masya Allah. Ini yang biasa zakat siapa ini? Bapak? Jenengan Pak, Ah, total semua ataukah cuma yang 50 juta tadi saya yang mencapai nisab? Hanya ini boleh aja. Yang selebihnya nggak masuk. Selebihnya tunggu dulu sampai nisab dulu. Terus satu haul demikian. Kenapa demikian? Dikarenakan belum sampai satu haul. Masya Allah. Ini dua pendapat ini. Ini harus ada yang Jadi nggak Pak, bawa Allah. Jenengan, di sini, bawa. Di sini, Sama. Wah, kenapa kok sama Pak? <laughs> milih yang sedikit atau gimana ini? Itu gitu wah, jadi jika digabung semua 90 juta ini di Jakarta ini berapa ini? Nah, kalau yang satu kan cuma 50, lebih sedikit. Atau gimana, Pak? Dikarenakan yang 40 belum mencapai nisab. Masya Allah, Masya Allah. Mana yang wajib? Ah, muazin, muazin. Ayuhal muazin. Hah? Kenapa kok semuanya? yang mencapai cukup yang 50, eh, yang tadi yang 50, yang 40 belum capai nisab. Kenapa kok semuanya? Hah? Ikat semua. Masya <clears throat> <clears throat> Allah. Sakit gitu ya Allah Antum. yang 50 juta. Kenapa? Dikarenakan yang 40 belum sampai satu haul. Harus juga disebut juga belum sampai nisab. Jadi yang 50 saja. Masya Allah. Yakin ini? Allahul Musta'an. Jawabannya barakallahu fikum dirinci. Cegoyu dirinci rinciannya bukan terkait dengan nisab dan haul. Sebab pembahasan kita harta itu sudah ada yang mencapai nisab tinggal menunggu haul. Rinciannya pada harta baru yang kita dapatkan. Yaitu apabila harta baru yang kita peroleh itu sejenis dengan yang pertama digabung tapi kalau yang kita dapatkan tidak sama, nggak sejenis dengan yang pertama tadi, ya nggak digabung sendiri-sendiri. Sebentar, harta benda yang kena zakat kan macam-macam, nggak cuma uang, toh kan Ada uang, ada emas, ada perak, ada sapi, kebu, sama aja unta, kambing, ah, kurma, ah, kan macam ya. Tadi yang kita uang 50 juta sudah mencapai nisab tinggal menunggu satu haul. Kemudian di tengah jalan kita menghasilkan uang juga. Berarti sejenis. Angkat ya? Kita dapat uang lagi, uang lagi. Begitu Ramadan berikutnya satu haul, maka ini langsung digabungkan dengan pertama. Kenapa? Satu jenis, sejenis, sama-sama uang total. Paham ya? Sehingga ketika harta, ketika uang antum sudah mencapai nisab di iling-iling, dikasih tanda, tanggal sekian mencapai nisab. Tunggu satu haul. Begitu satu haul yang antum total bukan yang pertama tadi, di total semua uang yang antum miliki. Jumlahnya satu miliar Ustaz. Yaitu 2,5 persen dari 1 miliar bukan 50 juta. Kenapa? Dikarenakan sejenis. Tergambar? Tergambar? Tapi kalau yang dihasilkan itu lain jenis, maka dihitung sendiri-sendiri. Kita punya uang 50 juta, sudah mencapai nisab, tinggal menunggu satu haul. Di tengah jalan dapat rezeki lagi, tapi dalam bentuk emas. Kita berhasil emas, atau emas lantakan, emas batangan, emas perhiasan, oh macam-macam. Itu baru nilainya 40 juta. Belum sampai nisal. Maka ketika nanti Ramadan yang dikeluarkan hanya 50 juta pertama tadi saja dikatakan sudah mencapai nisab dan satu haul. Sementara yang emas belum. Tunggu nisabnya emas, tunggu setahun. Jadi kalau jenisnya berbeda, maka dihitung sendiri-sendiri. Kalau jenisnya sama, maka digabungkan. Baik, ini penting. Di sini kita melangkah pada pembahasan berikutnya terkait dengan masalah harta gaji kita. Terus pada ini, lanjut, lanjut. Muncul pembahasan terkait dengan harta gaji kita. Ini bagi yang punya gaji tetap setiap bulannya. Pertanyaannya, apakah gaji kita itu dikeluarkan zakatnya atau tidak? Jawaban, Ini perlu banyak surprise depan saya ini. Nah, perlu dikasih hadiah yang saya jawab. Nah, enggak sembarangan. Ya Allah. Gimana jawabannya? Apakah gaji tetap kita ini terkena zakat yang diistilahkan oleh banyak kalangan zakat profesi, yakni zakat dari gajinya kita ini. 2,5% dari gajinya kita ini. Apakah ada itu? Nah, saya harus beli surprise apa ini? Yang ini asli surprise yang bisa jawab luar biasa. Ya Allah, semuanya angkat tangan. Keluarkan kemampuan terbaik kalian. Ah. Konsepnya seperti tadi itu. Sudah disebutkan konsepnya. Kalau sudah punya memiliki harta, sudah satu nisab, datang harta berikutnya, sejenis gabung, lain jenis hitung sendiri. Saya paham ya? Itu konsepnya. Sekarang kita punya gaji tetap tiap bulannya. Sudah, saya bikin nominalnya. Kita punya gaji tetap setiap bulan 5 juta. 5 juta. Apakah terkena kewajiban zakat? Apakah dizakati? Kenapa kok tidak? Loh, mosok gajinya cuma satu kali tok. Gajinya kan terus terus muncul tiap bulan. Malah ada gaji ke-13, ada gaji ke-14, ada gaji yang ke-15, ada gaji di belakang, eh, insyaallah. Ah. Eh. Hitungan. Hitungan. Gimana, Pak? dipotong nakah-nakah yang diberikan yang sampai itu yang pertama. Bagus. Yang kedua, apakah bisa dikeluarkan tiap bulan? biasa. Tapi bisa di bisa diperkirakan, ada estimasi. Ada estimasi. Masyaallah. Ini saya suka ya, masyaallah. Bagus gitu loh. Uh, uh. Allah ibarisi. Uh. Ah. Diperlukannya seperti ini ya, Pak. Jadi harus jeli. Uh. Allah sih. Bagus ini, Pak. Mirip-mirip. Jadi jangan langsung mengatakan ada zakat, jangan mengatakan nggak ada zakat. Ditengok dulu keadaan dia ini. Intinya, intinya gaji yang dia peroleh sejenis dengan uang yang dia miliki. Sepakat? Berarti masuk pada konsep pertama. Eh, harta benda yang dihasilkan selama ini sejenis dengan yang dia punya. Artinya apa? Digabungkan. Kayak gitu ya. Di sini dicek dulu keadaannya. Orang itu macam-macam keadaannya. Gaji 55 juta dalam sebulan. Dia tidak punya tabungan. Bapak belas nggak punya tabungan. Yang ada hanya gaji sebulan 5 juta. Antum jangan lihat 5 jutanya ini. Masya Allah. Beliau bagus analisanya. Dipotong dulu untuk kebutuhan sehari-hari. Bagus itu bisa diestimasi. Ya naik turun nggak begitu nggak begitu nemen lah Kecuali kalau ada kebutuhan mendadak gitu ya. Secara global itu enak. Begitu. Jadi bisa dihitung dengan bagus. Maka jawabannya, kalau seandainya dalam setahun itu kebutuhan pribadinya sedikit bisa mengumpulkan harta mencapai nisab maka sudah ada kewajiban zakatnya nisab tinggal tunggu haul berarti nggak langsung dizakati tunggu satu haul tapi kita tadi menggunakan konsep 50 juta haulnya uh, nisabnya ya dalam tahun itu ngirit dia ngirit pak bayangkan Alhamdulillah <laughs> <laughs> begitu dalam tahun itu dia bisa mengumpulkan uang 50 juta. Berarti anggap e, sekarang ini terkumpul 50 juta. Sudah mencapai nisab. Maka dia harus menunggu setahun lagi. Tahun depan juga begitu. 5 juta, 5 juta tiap bulannya. Dia cek kembali kebutuhan dia setiap bulannya. Ternyata naik Kali ini satu bulannya mencapai 2 juta per bulan. Berarti dalam sebulan menyisakan 3 juta. Dikalikan 12 sama dengan 36 juta. Itu namanya estimasi. Dia perkirakan tahun depan nanti uang yang saya punya 36 juta sisa gaji setahun digabung dengan uang yang sudah mencapai nisab 50 juta. Maka tahun depan dia mengeluarkan dari zakat 50 jutanya ataukah total 86 juta. Berapa? 86 juta. Maka di sini dia diperbolehkan, dia diperbolehkan untuk mengeluarkan Zakat zakat gajinya 2,5 tiap bulan, tetapi harus dihitung dengan uang yang sudah mencapai nisab. Kok boleh? Nah, diperbolehkan untuk menyegerakan mengeluarkan zakat. Ya juz takjil ikhraj zakat diperbolehkan menyegerakan mengeluarkan zakat dengan syarat dia bisa menghitung jadi dia keluarkan sekarang itu bukan untuk tahun ini. Ini zakat untuk tahun depan. Paham ya? Sekarang ini bulan pertama dia gajian. Dihitung 86 dikurangi 2,5 persen. Berapa itu? Diambil, dikeluarkan zakat. Bulan yang kedua juga sama. Ketiga juga sama. Keempat juga sama. Kelima juga sama. Keenam juga sama. Sampai setahun juga sama. Kalau nah, tahun berikutnya lagi, hitungannya lain lagi. Hitungannya lain lagi. Kenapa? Sudah terkurangi sudah terkurangi 2,5 persen zakat tahun tersebut. Paham tidak? Tahun depannya lagi, hitung lagi. Berapa sisa tabungannya? Misal, dari 86 itu tersisa 80 juta. Dari potong, zakat, dan segala macamnya. 80 juta. Tahun depannya lagi, hitung lagi. Gaji saya masih 5 juta. Pengeluaran juga masih 2 juta. Berarti saya punya setahun nanti harta 36 juta plus 80 juta. Sama dengan 116 juta. Maka zakatnya dia untuk tahun depannya lagi 2,5 persen dari 116 juta tadi. Bukan 80 pak. Kenapa? Dikarenakan harta dia terus bertambah, bertambah, bertambah. Ketika nanti ada kepentingan mendadak, tahu-tahu beli mobil, beli apa, dihitung ulang. Paham ya? al totalnya berapa. Ketika dia bisa menghitung semacam ini, diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat gaji dia plus uang yang dia punya 2,5 persen tiap bulannya. itu. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa, maka tidak ada zakat yang semacam itu. Ditunggu nanti mencapai nisab, ditunggu satu haul, sisanya berapa? Ketika satu haul tadi, ketika mencapai nisab atau lebih, maka di total semuanya dikeluarkan 2,5% dari total harta yang dia miliki. Saya mau tanya, antum bisa nggak ngitung kayak gitu? Saya nggak Pak? Ya tergantung masing-masing orang. Eh, kalau Pak Mul sok, gajinya nggak tetap. Hmm, kadang dia banyak, kadang sedikit, kadang sepi, kadang wah, kayak gitu ya. Ini berlaku yang punya gaji tetap. Barakallahu itu. Dan setiap tahunnya beda perhitungannya, beda perhitungannya. Apalagi naik gajinya. Nah, itu dihitung lagi. Apalagi naik kebutuhan dia. Dihitung lagi. Sehingga betul-betul dihitung dengan estimasi yang tepat. Barakallahu. Intinya dirinci dengan kondisi tersebut. Barakallahu fikum. Nek pusing, nggak mau ribet, pusing kepalanya, ya jangan mengeluarkan tiap bulannya, ditunggu saja satu haul, begitu mencapai satu haul, di total semua hartanya yang sudah mencapai nisab tadi dikeluarkan 2,5 persennya. Itu yang paling gampang. Masya Allah. Jam lagi. Lu jam lima. Masya Allah. Lanjut. Saya tantangin. Lanjut. Lanjut. Yakin. Satu saat. Tarik nafas. Lanjut. Lalu apa ini? Lanjut. Kalau ada masalah, kalau saya tidak ada masalah. Lanjut. Baik. Sekarang masuk pada pembahasan inti kita yaitu al-asnaf az-zakawiyah. Barang-barang yang atau harta benda yang terkena kewajiban zakat. Apa saja benda-bendanya atau harta-hartanya. Tadi kan disebutkan syarat-syaratnya. Sekarang langsung poin-poinnya. Harta apa saja yang terkena kewajiban zakat.